Baik, kita masuk ke macam yang kedua dari isim-isim mausul. Yang pertama sudah kita lewatkan yaitu yang nas yang maknanya tidak melampaui selainnya. Terbatas. Sudah kita lewatkan lafaz-lafaznya untuk yang mufrad. Muzakkar ada lafaznya. Ya, mufrad dan muannatsa ada juga. Musanna ada juga lafaznya sendiri khusus juga jamak muannas ada lafaznya khusus. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yang mustarak. Apa makna mustarak? Mustarakun bi makna baina ma'anan ma'anin mukhtalifah yang dipersekutukan dalam maknanya ataupun yang memiliki makna-makna yang beragam. Ya, bisa digunakan untuk mufrad, bisa untuk musanna, bisa untuk jamak, bisa untuk muannats bisa untuk muzakkar, musyarat dipersekutukan dalam maknanya. Lafadznya tetap ya. Satu lafadznya. Tapi maknanya bisa digunakan untuk beragam makna, mufrad, muzakkar, musanna dan seterusnya. Wal mushtaraku sittatu alfadhin. Isim mausul yang mustarak ada enam lafaz. Man, ma, ayun, al, zu, za. فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث enam macam ataupun enam lafaz ini digunakan atau boleh digunakan untuk mufrad, musanna, jama muzakkar ataupun jama muannas boleh digunakan untuk semuanya. Wa tusta'malu man lil aqil. Dan man pada asalnya itu diletakkan untuk yang berakal. Sebagian mengatakan bahwasanya yang lebih baik lil alim. Ya, karena lil alim dengan ucapan antum lil alim ini mencakup juga Allah. Kalau lil akil, nah, eh, tidak ada. Tidak tersebut adanya pensifatan bagi Allah dengan akal. Yang pertama adalah man. Pada asalnya man diletakkan untuk yang berakal ataupun yang berilmu. Wama ma li ghairil aqil dan ma pada asal peletakannya digunakan untuk selain yang berakal. Contohnya Takulu fi man yu'jibuni man ja'aka pada man yu'jibuni man ja'aka mengagumkanku orang yang datang kepadamu bagaimana Arabnya ya yu'jibuni yu'jibuni fi'lun wa maf wa maf'ul yu'jibu ya yang keras ya Arab yu'jibu fi'il mudhari Hah? Coba antum Arab satu-satu aja lah. Ya. Yu'jibuni ya malam trofi nun dari koya alia Bomir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin man man isim eh, mausul mabni fi mahali في محل رفع فاعل جاءك فعل ومفعول جاء فعل الماضي مبني على الفتح كاف في محل نصب مفعول به أين العائد عائدnya mana عائدnya Hah? Aidnya mana? Yang kembali kepada si Musulman? man? Hah? Hah? Mana? Bomir. Jadi jaka tadi harusnya fi'lun wa fa'il maf'ul ya. Jadi aidnya adalah bomir mustatir. Fi jawazan takdirnya huwa. Kembali kepada man. Nah itu. Kemudian waman ja'atka arib ya Rabb manjaatka yakni yu'jibuni manjaatka dari manjaatkanya saja langsung langsung aja manjaatka ya man <clears throat> simusul ya fa'il fi mahal rafin fa'il jaatka ya Jaa, فعل الماض ya ya atta hmm jeta ta ta'nitsis sakinah bukan pamir ta ta'nitsis sakinah wa fa'iluhu pamir mustatir fihi jawa zantak takdiruhu hiya ya'ud ila man kembali kepada man kaf Nomir Mutasil Mabni ala fat Fi mahali nasbin Mafulun Mafulun bi Wa man ja'aka Ya Arif Man Si mausul Ya Ja'aka fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ja'a terus mabni mabni al fat terus al alif domir domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il kaf Nah ya, Maf'ulun bih. Aina al-aid? Aidnya mana? Aidnya mana? Al-alif ya'udila man. Ya, jumlah silah la mahalalaha min al-i'rab. Wa man ja'ataka? Arib man ja'ataka. Man? Si musul. Ja'atak hmm, fi'lun wa fa'il maf'ul berkumpul disebut semuanya dulu baru dirinci satu-satu fi'lun wa fa'il maf'ul ja'a fi'lun madin ya al alif ata ata ata ta di sini apa ta ta ta ta alif sakinah Yes, ya, yes. Ya futihat lima ada Kenapa di fathah? Hah? Kenapa? Apa ki? Ya, lil tiqoi sakina ini. Ya. Ada pertemuan dua sukun, ja'at sukun kemudian alif juga sukun. Maka di fathah lil munasabah untuk menyesuaikan dengan alif. Ya. Kemudian al alif wal alif lomir mutasil, mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il kaf Amir mutasil mabni ala fat fi mahali nasbin maf'ulun bih. Wa man ja'uka ya arif man ja'uka <coughs> man si mausul di mana ladzi mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Ja'uk fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ya, jaa ya litisolehi ibi iya, Wawil, jamaah al waw Pamir mutasil Amna ala sukun Bima rafin Fa'il kaf fat, Fi mahali Ya Wa man ji'naka Yu'jibuni man ji'naka Ya Man ji'naka Ya. Ji'naka fi'lu jangan fi'il fa'il fi'lun wa fa'il pakai bahasa Arab. Kan. Ya. nama Maf'ul. Ja'a <clears throat> Ya, nun iswah Bamir Mabni Fi mahali Fi mahali Raf'in Fa Fa'il kaf ya Afif ahli ya kita perhatikan ya bahwasanya di sini man itu yang pertama kembalinya kepada apa sesuatu yang mufrad muzakkar kembalinya kepada yang mufrad muzakkar pada yang kedua manjaatka kembalinya kepada siapa mufradah muannasah yang kedua musanna muzakkar. Yang yang yang berikutnya musanna muannas. Kemudian yang berikutnya jamak muzakkar. Yang berikutnya jamak muannas. Di sini kita dapat iman bisa digunakan ya untuk satu orang laki-laki ataupun satu orang wanita, dua orang laki-laki ataupun wanita. Ya, jamak laki-laki ataupun wanita. Ini namanya apa? mustarok Berbeda dengan allazi yang telah kita lewatkan dan teman-temannya. Wa taqulu fima engkau katakan pada contoh ma jawaban liman qala laka sebagai jawaban bagi orang yang bertanya kepadamu ataupun berkata kepadamu sebagai jawaban bagi orang yang berkata kepadamu itu himaron au atanan au himaraini au atanaini au humuran au utuna ya, saya membeli himaron keledai betina au atanan keledai eh keledai himaron keledai jantan atanan keledai apa betina au himaraini ataupun ishtaraitu ishtaraitu himaraini atau atanaini atau humuran atau utunan engkau jawab ya ketika antum ada ataupun mendengar orang yang berkata dengan perkataan tadi ishtaraitu himaran atau atanan atau himaraini atau atanaini atau humuran atau utunan jawabannya sesuai dengan urutan ini Jawaban dari ucapan temanmu itu himaran antum katakan yu'jibuni mashtaraituhu mengagumkanku apa yang kau telah beli. Yujibuni tahu. Eromnya eh, bagaimana? Yujibuni fi'lun wa maf'ul. Yujibu fi'lun wa marfu' li tajarudi min nasib wal di wa alamatu raf'i ad-dhammah al dhahir ala akhirinun nun lil wiqaya al ya dhamir muttasil ala sukun fi mahali nasib maf'ulun bima. ismu usul bimana ma'na alladhi mabni ala sukun fi mahali rafin fa fa'il ishtaraitahu fi'lun wa fa'il wa maf'ul ishtara فعل المضارع eh fi'il mudhari fi'il madin mabni ala sukun ya litisalihi atau ala fath al muqaddar juga boleh ya bagi mereka yang berpendapat bahwasanya fi'il madhi itu senantiasa mabni nisbat hai dikatakan mabni ala al fath al muqaddar atau boleh pula ala sukun. Ya, kemudian ada <coughs> dhamir mutasil mabni ala al-fath fi mahalli fa'il alha dhamir mutasil mabni ala dhamma fi mahalli nasbin maf'ulun bi Ain al-aid? Aidnya mana? Alha. Iya kan? Mana aidnya di sini? Hah? Aidnya mana? Yang mereka kepada mak mengagumkanku. Apa yang kau beli? Yang dibeli apa? Himaron tadi. Ketika ada orang yang mengatakan kepadamu, Ishtaro itu himaron. Kau katakan, iya, yu'jibu ma. Ini maksudnya himar. Yu'jibu ma tahu. Berarti mana haidnya di sini? Al ha. Al ha ya'udila ma. Mengagumkanku. Ma, ya ini keledai jantan tadi. tahu Yang kau beli. Ha itu robitnya apa? Ha. Ya dan jumlah tahu jumlah silah la mahalalaha minal i'rab. Paham? Ya. Dilihat maknanya ya. Jangan asal ambil domir di sini. Mana yang cocok untuk emak? Kalau isyaraita ta untuk kita ya kan? Isyaraita untuk kamu ini. Kalau ha ya kembali kepada emak. Yujibuni tahu Ketika ada orang yang berkata kepadamu itu himaran, saya membeli satu keledai jantan, engkau jawab yujibuni tahu mengagumkanmu, mengagumkanku. Satu keledai yang kau beli itu. Sini ha kembali kepada ma. Yang ma ini kembali kepada himar. Wa mashtaraitaha. Ah, ketika ada ataupun ketika temanmu berkata isyara itu atanan, jawabannya adalah yu'jibuni mashtaraitaha diganti. Kenapa? Karena atanan munas Ya keledai betina. Eropnya sama, robiknya di sini mana? Al ha. Kemudian ketika temanmu berkata, itu "Isyaraitu ini jawabannya yujibuni tahuma. Robiknya mana di sini? Hmm? Alha mimnya lil, lil imad. Al alif dala ala musanna. Ya. Sudah kita lewatkan tentang benir benir. Ya. Secara rinci ya. Kemudian ketika temanmu berkata, ishtaraitu atana ini sama jawabannya. Iya. Yu'jibuni mashtaraitahuma. Kemudian ketika temanmu berkata itu humuran, saya membeli beberapa keledai, kau jawab yu'jibuni mashtaraitahum. Mashtaraitahum. Iya. <clears throat> Rabitnya domir ha. Iya. Ketika temanmu berkata itu utunan, jamaah dari apa? Atan. Iya beberapa kelada betina engkau jawab engkau jawab yu'jibuni mashtaraitahunna. Ya. Maka kita dapati di sini ma ya bisa digunakan untuk apa? Mufrad muzakkar, mufrad muannatsa untuk musanna, untuk jamak muzakkar untuk apa? Jamak muannas. Ini namanya apa? Musyarak. Ya, bisa digunakan untuk mufrad. Ya, musanna jamak bisa untuk muannas, bisa untuk muzakkar. Itu apa? Musyarak. Wa qad yu'kasu zalika fatusta'malu man li ghairi al-aqil. Dan terkadang dibalik dalam pemakaian. Ya. Fatusta'malu man li ghairi aqil sehingga man digunakan untuk selain yang merakal dibalik terkadang. Nanti akan disebutkan Ya, beberapa tempat. Ya, di mana man digunakan untuk yang ghairi akil dan sebaliknya ma digunakan untuk yang akil. Kita baca dulu yang ada di sini. Wa qad zalik. Terkadang dibalik dalam penggunaan. Yang tadinya man untuk lil akil, kemudian ma untuk li ghairi akil dibalik. tak man li ghairi akil. Man digunakan untuk selain yang berakal. Padahal asalnya apa? Man digunakan untuk yang akil. Contohnya, faminhum man yamshi ala batnih. Di antara mereka ada bah binatang ataupun sesuatu yang melata di muka bumi ini yang Allah ciptakan ada yang yamshi ala batnih yang berjalan di atas perutnya. Seperti apa itu? Ular ya. Apalagi? Cacing dan misalnya. Ya. Ini kan digunakan apa? Perbalik ya dari penggunaan awalnya. Wa tusta'malu ma' lil aqil dan sebaliknya ma' digunakan untuk yang berakal seperti ma mana'aka antas tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ma mana'aka antas Juda lima judalima tu biadai. Apa yang menghalangi wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Di sini mak kembali kepada siapa? Mak. Adam, Nabi Adam. Nabi Adam akil atau orang akil? Ya. Min akoli anas atau huwa akolu khalqillah. Yang paling berakal dari makhluk Allah. Ya. Mak di sini. Nah, mungkin kita perlu tambahkan di sini. Jadi man digunakan untuk selain yang berakal pada tiga masalah. Ya, tustamalu man li ghairil aqil fi thalathi masaila. Man digunakan untuk yang tidak berakal pada tiga permasalahan. Yang pertama ketika al-ula yunazzal ma waqa'at alaihi al aqil. Yunazzal ma waqa'at alaihi manzilat al-aqil. Didudukan apa yang ma itu ada padanya pada kedudukan yang berakal. Ataupun saya ulangi didudukan sesuatu yang tidak berakal tadi pada posisi yang berakal gitu apa yang man itu ada padanya didudukan pada posisi yang berakal. Atau mudahnya ketika ketika apa? Sesuatu yang tidak berakal itu didudukan pada posisi yang berakal gitu mudahnya. Contohnya firman Allah taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu Man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu Ya. Ingat, masalah yang pertama adalah ketika yang tidak berakal tadi diposisikan pada posisi yang berakal. Contohnya, waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibulah. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah? Man yang dia la yastajibulah, tidak bisa mengabulkan apa yang diminta. Di sini man kembalinya kepada yang berakal atau tidak berakal? Tidak berakal, berhala-berhala. Matung-matung. Kenapa di sini digunakan man? Karena dia diposisikan pada posisi yang berakal karena dia diminta, diseru, dipanggil. Ya. Meskipun aslinya tidak ber, berakal. Contoh yang lain adalah ucapannya penyair Asir bal qopo hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawaitu atiru. Asir bal qopo wahai sekelompok burung-burung. Hal man yu'iru janaha. Apakah ada di antara kalian yang meminjamkan? Hal man ya. Apakah ada di antara kalian yang meminjamiku? sayapnya. ila ilaman qad hawaitu atir. Agar aku bisa terbang menemui orang yang aku cintai. Di sini man. Ya. Kepada apa? Alqopa burung-burung. Ya, boleh ketika kita posisikan yang tidak berakal tersebut pada posisi yang berakal. <clears throat> Kemudian tempat yang kedua ketika an yajtami' ghairul aqil ma'al aqil fima waqa'at alaihi man al mausulah ketika berkumpul yang berakal dan tidak berakal pada peristiwa yang ataupun pada apa yang man al-mausulah itu ada padanya ketika berkumpul yang berakal dan tidak berakal pada man yang ada pada satu jumlah ya contohnya alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa fil ardi tidakkah kau melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya lah sujud man fis samawati wa man fil ardi. Ya, segala apa yang ada di langit dan di bumi. Di situ berkumpul, ya, yang berakal dan tidak berakal. Manusia, malaikat, jin, ya, binatang-binatang dan lain sebagainya. Nah, ini boleh. Ketika apa? Berkumpul yang berakal dan tidak berakal. Pada apa yang man itu ada padanya. Di sini man sebagai apa? Erobnya fa'il dari ya sujud, Fa'ilnya sujud. Ya di sini kan berkumpul. Bukan hanya sujud itu apa? Manusia, banyak makhluk-makhluk yang lain yang sujud juga kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian yang ketiga, terakhir ketika anyak tarina ghairul akil bil akil ketika bergandengan antara yang berakal dengan tidak berakal fi umumin pada satu keumuman masuk semua di situ Kemudian fusila bimin biman al mausulah. Ketika berkumpul antara yang berakal dan tidak berakal fi umumin pada satu lafadz yang umum yang mana lafadz yang umum ini fusila biman al mausulah dirinci dengan man al mausulah. Ya, seperti pada firman Allah wallahu khalaqa kulla min ma. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala yang melata di muka bumi ini dari air. Umum kan ini kan? Manusia, hewan, serangga, umum kan daba ini kan? Ya. Setelah itu ditafsir dengan man. Ya. hum, nah, di antara mereka daba itu, mayamshi ala batni, wa minhum mayam ala rijlaihi, wa minhum mayam ala arba. Ya. Di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang dengan dua kakinya, ada yang empat kakinya. Di situ man semua. Ya kalau man yamshi ala rijlaihi manusia. Kalau man yamshi ala arba siapa? ya hewan-hewan itu ya kerbau kambing sapi unta kalau mayamsi ala apa nih ular cacing dan semisalnya ah itu tiga tempat di mana digunakan man untuk yang tidak berakal. Yang pertama, ketika yang tidak berakal itu diposisikan pada posisi yang berakal. Yang kedua, ketika berkumpul antara yang berakal dan tidak berakal, ya pada apa yang man itu di situ digunakan. Ya. Yang ketiga ketiga bergandingan antara yang berakal dan yang tidak berakal pada lafaz yang umum yang dirinci dengan man. Umum setelah itu dirinci dengan man. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Oh yang terakhir alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Ya, contoh tadi pertanyaannya contoh ya dari yang berkumpul di situ yang berakal dan tidak berakal. Pada man. Itu alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Ya, di situ berkumpul yang tidak berakal dan yang berakal. Pada man dalam hal apa? Sujud. Dalam hal sujud. Ya. Apa? Siapa yang tahu suratnya? Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. wal qamar. Apa? Surat apa? Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa ard. Dicek aja lah. Itu waktu nanti tambah. Ya waktunya bertambah. Hah? Salah bab nih. Apa? Apa? hum oh aidnya, teman nanya aidnya. Faminhum yamshi ala bab nih. Gampang. Mana itu aidnya? Faminhum yamshi ala bab nih. Faminhum yamshi ala bab nih. Bisa bamir mustatir, bisa ha. Iya kan? Ada dua tuh hamid aidnya. Yamshi hua kembali kepada man. Bab nih juga sama kembali man. Sudah. Jadi aid gak mesti marfu nggak mesti rofa ada mansub ada majrur aid umum ya ya cukup sampai di sini subhanallah Allah syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum